Amin ya rabbal alamin. Kita masih di pembahasan terakhir tentang uh, bercandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bab ke-36 ya. Bab ke-36 hadis nomor 239. E, eh, bab tentang bercanda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada enam hadis ya, ada enam hadis. Kita sampai di hadis yang kelima dan keenam sisa dua lagi. Sedikit tentang hadis-hadis sebelumnya ya. Hadis yang pertama dari bab ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Anas dengan sebutan Ya Zal Udunaini, ya Ya Zal Udunaini, wahai orang yang memiliki dua telinga. Itu termasuk candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik memanggil dengan sebutan Ya Zal Udunaini, wahai pemilik dua telinga. Sebagian ulama mengatakan itu bukan candaan, tetapi adalah pujian. Tetapi adalah pujian. Maksudnya apa? Orang yang memiliki dua telinga kepada Anas bin Malik dikarenakan Anas bin Malik adalah orang yang memfusikan kedua telinganya dengan baik. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkata sesuatu maka beliau dengarkan, beliau perhatikan, bahkan beliau hafal sehingga banyak hadis yang berputar dari sahabat Anas bin Malik. Jadi selain itu adalah candaan, ada juga yang mengatakan itu adalah pujian. Ya dzal ini. wahai orang yang memiliki dua telinga. Maksudnya adalah Anas bin Malik ini memfungsikan kedua telinganya dengan baik. Ya, kalau belajar pengajian maka didengarkan dengan seksama, kemudian dipahami, kemudian di, dihafalkan. Itu adalah Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua sama dari dari Anas bin Malik juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya tatkala berkumpul dengan kami, kemudian ada adik saya yang kecil ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bercanda dengan adik saya yang kecil. Adik si ibu ya, adik se si ibu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengetahui adiknya Anas bin Malik ini burungnya meninggal atau mati ya. Maka Rasulullah SAW menghibur Eh, adiknya ini yang masih kecil dengan bercanda kepada si anak kecil, kecil tadi dengan mengatakan ya Aba Umair ma fa'alan Nughair wahai Abu Umair anak kecil tadi apa yang dilakukan oleh Nughair burung kecil itu sehingga dia menjadi meninggal atau mati kemudian nah Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada adiknya Anas bin Malik tadi dalam rangka menghibur si Abu Umair tadi karena karena burungnya meninggal atau mati. Kemudian hadis yang ketiga e, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Bahwasanya para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah engkau bercanda dengan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidaklah berkata kecuali itu adalah hak atau benar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bercanda kepada para sahabatnya. Tetapi tatkala beliau bercanda maka isinya bukan bukan dusta, tetapi adalah kebenaran. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ada seseorang yang minta hewan tunggangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang meminta hewan tunggangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa onta ya. Maka dia mengatakan, Uh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku akan memberikanmu anak onta. Uh, dia meminta onta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan eh, apa namanya kendaraan atau untuk dijadikan hewan tunggangan. Kata Rasul, sesungguhnya saya akan mengasihmu anak onta. Nah, yang terfikir dari orang ini adalah wahai Rasulullah, apa yang saya bisa lakukan dengan anak onta? Yang saya inginkan adalah onta dewasa sehingga bisa dijadikan kendaraan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah onta itu lahir kecuali dari ibunya. Anak onta itu mau kecil mau dewasa tetap punya ibu, tetap dinamakan anak onta. Itu termasuk jenis e, bercandaannya Nabi. Ya, jadi, jadi ya yang dipahami sahabat ini adalah anak onta yang kecil. Tetapi Rasul mengatakan tidaklah onta itu lahir kecuali ada ibunya. Sedangkan anak onta itu mau kecilkah mau dewasakah tetap namanya anak anak onta. Jadi maksudnya Rasulullah SAW bercanda dengan orang tadi dan kemudian mengasihkan onta yang yang dewasa. Nah, kemudian hadis yang berikutnya 239. Yang ini akan kita bahas cukup panjang ya. Ya. Hadis ke 239 berkata Imam Tirmidzi haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahizuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj faqala an sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman Fatahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh faqala man hadha arsilni faltafata fa'arafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faj'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadrin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arafah faj'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yashtari hadzal abda faqala ya rasulullah idzan wallah tajiduni kasidan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakin indallahi lasta bikasidin aw qala anta indallahi ghalin. Hadis ini juga diruayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad beliau Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur. Dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, ya sahibul musannaf. Beliau punya kitab namanya Musannaf atau yang dikenal dengan Musannaf Abdul Razak dan beliau adalah orang San'ani, orang orang Yaman. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ma'mar, Ma'mar bin Rashid dari Thabit bin Aslam Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tabi'in yang besar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Anna narujudan min ahli al-badiyah kana ismuhu zahiran" bahwa ada seorang laki-laki dari pedalaman atau dari daerah desa atau pedalaman atau dari Baduy ya dari Baduy. Namanya adalah Zahir. Namanya adalah Zahir. Zahir bin Hiram Al-Ashja'i. Zahir bin Hiram Al-Ashja'i dan beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Zahir bin Hiram Al-Ashja'i. Jadi beliau pernah ikut perang perang Badar. Dan beliau Zahir ini yang berasal dari pedesaan pedalaman ini yuhdi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Dia pernah memberikan dia selalu memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebuah hadiah dari dari kampungnya atau dari desanya. Jadi tatkala orang ini sahabat ini pergi ke kampungnya ke kota pulang, maka beliau memberikan hadiah kepada siapa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya biasalah kayak kita. Ada keluarga di kampung musim durian bawa durian ke kota. Musim rambutan bawa durian bawa rambutan ke kota tatkala melangi keluarganya. Nah, inilah sahabat seperti itu ya. Tatkala di kampungnya ada misalnya lagi musim apa, banyak terkadang kan ada sesuatu di desa yang tidak ada di di kota. Jadi sahabat ini memberikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadiah. Nah, apa balasan Rasul terhadap sahabat ini yang suka memberikan hadiah dari desanya? Fayujahizun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan bekal untuknya tatkala sahabat ini keluar dari kota, dari kota Madi, Madinah. Maka Rasul pun membalas dengan hadiah juga. Hadiah yang ada di di kota. Nah, setiap kali sahabat ini dari desanya dia bawa hadiah. Tetapi tatkala dia pulang ke desanya maka Rasul juga memberikan hadiah. hadiah. ini termasuk sunnah atau ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membalas hadiah. Kalau ada orang mengasihkan kita hadiah, maka disunnahkan untuk membalas dengan hadiah juga yang kita yang kita punya. Ini termasuk petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada orang yang memberikan hadiah. Rasul mengatakan, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian akan saling mencintai. Maka Rasulullah SAW berkata kepada berkata kepada eh, Zahir ya, "Inna Zahiron Jadi Rasulullah SAW mengatakan Zahir adalah orang yang tinggal di desa Sedangkan kita adalah orang yang tinggal di kota Kalau orang desa memberikan hadiah di, di desanya ya Yang ada di desanya maka kita balas dengan hadiah yang ada di kota kita dan Rasulullah SAW mencintai si sahabat Zahir ini Ini termasuk keutamaan dari sahabat Zahir bin Hiram radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabat ini. Nah, kemudian wa kana rajulan damiman. Sahabat Zair ini adalah seorang yang damim. Damim itu adalah eh, bahasa Banjarnya kada bungas. Wajahnya tidak tidak rupawan. Wajahnya tidak rupawan, kada bungas. Nanti kenapa Anas bin Malik membahasakan sahabat ini dengan damim? Sidin ini kada bungas. Nanti ada di terakhir hadis ini. Tujuannya apa? Nanti ada. Jadi Anas bin Malik mengatakan sahabat ini damim. Damim adalah tidak kerupawan ya kada bungas lah istilahnya. Nah, jadi beda antara damim dengan zamim ya. Damim pakai da, kemudian pakai za zamim. Kalau damim maknanya adalah wajah yang tidak elok, yang tidak bungas. Tapi kalau zamim adalah perilaku yang hina. Za pakai za perilaku yang hina. Bedanya adalah kalau wajah yang tidak bungas itu adalah bukan usahanya, memang Allah mentakdirkan wajah seperti itu, tetapi zamim perilaku yang hina itu disebabkan karena usaha dia. Entah melakukan dosakah maka dia menjadi ter terhina. Ya siapa yang bisa menghindari orang itu diciptakan Allah seperti itu wajahnya kan nggak bisa. Jadi itu tidak tercela tatkala memang Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah seperti seperti itu. Tapi beda dengan zamim. Zamim adalah perilaku yang hina. Itu disebabkan karena perilaku dia dia sendiri. Nah, kemudian setelah Anas mengatakan dia adalah rojul seorang laki-laki yang damim, tidak rupawan yang tidak bungas. Kemudian di antara makna damim juga adalah selain qabibul wajhi karihul manzor tidak enak untuk dilihat. <laughs> tidak enak untuk di, dilihat. Jadi sahabat ini adalah uh, tidak rupawan kemudian selain itu juga tidak enak untuk di, dilihat. Fatahun jadi ada nanti. Kenapa Anas bin Malik mengatakan seperti ini? Ada tujuannya nanti di akhir di akhir hadis. fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadanahu min khalfih wa huwa Maka Rasulullah saw datang menemuinya pada suatu hari ke pasar ya. Sedangkan Zahir sahabat ini yabi berjualan mata mata'ahu barang beliau. Nah, jadi tatkala Rasulullah SAW mendatangi suatu hari di pasar sedangkan Zahir berjualan di di pasar. Nah, ketika sahabat ini berjualan di pasar, ya, maka Rasulullah SAW memeluknya dari belakang, memeluknya dari belakang. Jadi fahtadanahu min khalfihi Rasul memeluknya dari belakang. Jadi ihtidon itu adalah memasukkan kedua tangan di bawah ketiak. Itu ihtidon. Nah, anak praktek ya kalau kalau <laughs> gitu? ketiak, kemudian beliau pian dari belakang. Ya, memasukkan kedua tangan dari dari belakang. Mungkin ada yang geli mungkin ya. Tapi kalau kepada istri, kepada anak, nah silahkan aja pian. Memeluk dari dari belakang. Wahwala sedangkan si zahir ini tidak melihat siapa yang memeluk dari belakang. Ini termasuk tandaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba meluk orang dari belakang karena beliau mencintai sahabat ini sekalipun wajahnya tidak enak dipandang. Jadi Rasul tidak menilai seseorang dari fisik, dari tampilan tampilan fisik. Dan Rasul memeluk dia, subhanallah ya. Mungkin dari kita kalau misalnya eh, kadahkon memeluk. Dari depan gitu, mungkin kadahkon karena tidak enak untuk di, dilihat. Kemudian tatkala Rasulullah SAW memeluk dia dan ini candaan beliau, jadi candaan Nabi ada yang sifatnya lisan dengan ucapan dan ada yang dengan tindak tindakan. Jadi boleh begayaan dengan tindakan, ya dengan tindakan tindak mesti harus dengan ucapan. Ketika dipeluk dari belakang dan sahabat ini tidak tahu, faqala man otomatis dia bertanya siapa ini? Nah, kata tahu dia. Arsilni, lepaskan aku, kata sahabat ini. Faltafata, tatkala dia menoleh, fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengenallah siapa yang memeluk di ya, ternyata adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah tahu yang memeluk adalah Nabi, faja'ala la ya'lu ma'al saqa dhahrahu bisadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafah. Maka mulailah beliau tidak melepaskan punggung yang menempel dengan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu yang memeluk adalah nah Nabi. Kadang-kadang kada dilepas saja jadinya. <laughs> kada dilepas oleh sahabat sahabat ini karena tahu yang memeluk adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dulu ketika sebuah perang ya di zaman Nabi dan Nabi memimpin perang, Nabi berkata kepada para sahabatnya, apakah ada yang pernah aku zolimi atau pernah aku pukul Kemudian ada seseorang yang mengaku. Afwan. Uh, kemudian uh, ada seseorang yang dia tatkala di barisan itu tidak rata, Softnya tidak lurus. Kemudian Nabi pukul dengan dengan tongkat. Nah, kemudian dia akhirnya apa? Minta balas, minta minta balas. Engkau mukulku di perut, kemudian saya ingin membalas atau mengkisos. Kemudian Nabi membuka perutnya Ternyata sahabat ini bukan untuk membalas tapi untuk memeluk. Nah, ini triks dari para sahabat ya, ingin memeluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk eh, yang dilakukan para sahabat ini dalam rangka mencari keberkahan dari tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dia ingin sebelum dia meninggal pernah bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika tahu sahabat ini, maka dia tidak melepaskan tangan Nabi dari dari pelukannya. Nah, kemudian tatkala dia seperti itu, ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yashtari hadal abda?" Ini kan di pasar. Kata Rasul, "Siapa yang mau membeli budak ini?" Nah, Rasul mengatakan dengan budak ya karena kita memang semuanya adalah hamba atau budak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengatakan padahal orang ini bukan budak. Orang ini bukan bukan budak. Nah, jadi semua kita adalah hamba atau budaknya Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya juga bisa. Tatkala seseorang itu sibuk dengan perkara dunianya, maka dia adalah budak dari dunia. Kan Rasul pernah mengatakan ta'isa abdud dinar. Abdud dinar apa artinya abdud dinar? Hamba dinar, hamba u, uang. Jadi tatkala seseorang itu sibuk dengan perkara dunianya, disibukkan dengan perkara dunia, maka dia bisa disebutkan dengan budak budak dunia. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka dia mengatakan tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mau membeli budak ini? Maka sahabat ini mengatakan wahai Rasulullah, izan wallah tajiduni kasidan. Kalau begitu demi Allah engkau memperdapatiku tidak akan laku. Nah, kan engkau mengatakan siapa yang mau membeli budak ini? Nabi bercanda ya, ini bercandaan kedua dengan ucapan siapa yang ingin membeli budak-budak ini. Ini jenis percandaan yang kedua dengan lisan. Maka sahabat ini berkata demi Allah, saya tidaklah laku. Tadi, kenapa dia mengatakan tidak laku kalau dia dijual? Karena dia memiliki wajah yang tidak rupawan. Jadi ini berkaitan dengan kisah dari Anas sebelumnya bahwa sahabat ini adalah rupanya tidak elok. Jadi kalau dia dijual atau menjadi budak maka dia tidak tidak laku. Tetapi apa reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar sahabat ini mengatakan demi Allah saya tidak laku kalau di, dijual. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakin indallah las tabikasid. Tetapi di sisi Allah engkau itu laku. Di sisi Allah engkau adalah laku. Atau Rasul mengatakan engkau di sisi Allah mahal. Kenapa? Karena sahabat ini adalah sahabat yang yang baik, suka bersedekah, suka memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kaitannya dengan perkataan Anas bin Malik dengan mengatakan sahabat ini adalah demim, tidak kerupawan, tidak bungas wajah wajahnya, tetapi di sisi Allah sangat berharga. Kenapa? Karena orang ini baik, hatinya baik, kemudian suka ber memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca dari awal dengan penjelasan Syekh Abdul Razak. Anas bin Malik mengatakan, Rasul Shallallahu eh, sahabat ini ya, dia memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadiah dari kampungnya. Maksudnya adalah jika sahabat Zahir ini datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia membawakan untuk Nabi hadiah berupa sesuatu yang ada dari penduduk kampung beliau. Jadi entah buahkah, tanamankah ya. Maka tatkala itu musimnya misalnya maka dia tatkala datang ke kota Madinah selalu memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Seperti akid, seperti keju, wasamni dan samin atau minyak samin dan yang sejenisnya. Jadi tatkala ada musimnya kah atau lagi rame kah di, di kota tidak ada di kampung ada, maka tatkala sahabat ini pergi ke Madinah selalu memberikan hadiah kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul termasuk kebiasaan beliau menerima hadiah, menerima hadi hadiah. Jadi tatkala ada yang mengasih hadiah beliau kepada beliau maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terima. Tetapi berbeda dengan sedekah. Sedekah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menerima. Kalau hadiah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima. Semoga masih ingat perbedaan antara hadiah dan sedekah. Masih ingat? Wakilah. <laughs> Itu sudah lama, Bang. <laughs> Iya. Dalam dia memberikan hadiah untuk karena apa? Nah, masya Allah masih ingat. Jadi kalau sedekah itu, ya seseorang memberikan sedekah karena iba, karena dikasihani, karena faktor kasihan. Kemudian seseorang yang memberikan sedekah itu dalam rangka membersihkan kotoran hartanya atau kotoran jiwanya dan pangkat kenabian beliau seorang nabi tidak pantas untuk menerima kotoran berupa sedekah. Tetapi kalau hadiah, orang itu memberikan kepada seseorang hadiah itu karena perasaan cinta atau menghormati, bukan karena iba, bukan karena iba. Lo memberikan hadiah kepada pian. Dan kalau sedekah itu memberikan kepada orang yang fakir atau orang yang miskin. Kalau hadiah kepada siapa aja, yang fakir atau orang yang yang kaya atau orang yang kita hormati tatkala kita memberikan hadiah karena faktornya karena sayang atau menghormati orang tersebut. Ya, jadi beda antara hadiah dengan sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Nah, kemudian balasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan bekal ya berupa hadiah balasan jika sahabat ini pergi ke ke kampungnya. Maksudnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalas hadiah dengan hadiah yang lebih baik daripada hadiah si si Zahir tadi. Jika Zahir ingin keluar dari kota menuju ke ke kampungnya, inilah termasuk sunnah atau ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang memberikan kita hadiah maka dibalas. Sunnahnya adalah dengan dibalas. Nah, kemudian ada sedikit kekeliruan ya tatkala kita memberikan sedekahkah atau hadiahkah. Nah, tatkala kita ingin memberikan sedekah atau hadiah, maka kita jangan minta doa kepada orang tersebut. Jangan minta doa. Misal pian memberikan duit 10 ribu Nah, ulun bari pian, tapi pian doakan ulun tulak haji tahun depan, baris 10 ribu misalnya. Kenapa tidak boleh kita meminta doa dari orang yang kita sedekahkan atau kita beri hadiah. Karena kita berarti mengharapkan balasan sekalipun adalah doa. doa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ada di surah Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter orang muslim, seorang mukmin, seorang muslim. Sesungguhnya kami memberikan engkau makan liwajhillah karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan rasa atau ucapan terima kasih. Nah, termasuk meminta balasan adalah minta doakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk di dalamnya adalah minta doakan. Kalau kita bersedekah kemudian kita iringi pian doakan ulun harapan untuk min, apa? meminta doa kepada orang tadi, maka pahala pian yaitu apa namanya balasan pian ya doa, doa dari si orang tadi. Nah, jadi apa namanya? Jangan minta doa kepada kepada orang lain yang kita sedekahkan. Berarti kita minta balasan kepada orang tatkala diberi sedekah. Dan itu laisa liwajhillah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adabnya tatkala kita diberikan hadiah, kita mendoakan kepada orang ter tersebut. Ada orang bersedekah atau memberi hadiah kepada kita. Termasuk adabnya membalas tadi atau dengan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Tetapi yang bersedekah jangan minta doa, doa. Itulah balasannya. Kalau dia minta balasan doa, maka itulah balasannya, ya. Jadi apa namanya? Tatkala bersedekah atau misalnya memberikan hadiah, maka jangan minta minta doa. Nah, kemudian terus ya, Eh, perkataan Anas bin Malik sesungguhnya zahir adalah eh afwan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya zahir badiyatuna penduduk kampung kami dan kami adalah kotanya maka kata Syekh Abdul Razak falladhi fil badiyah yahtaj ila fil hadirah maka orang yang di kampung di pedalaman itu berhajat atau membutuhkan kepada orang yang ada di di kota Kemudian orang yang di kota juga berhajat kepada orang yang ada di di kampung. Jadi ungkapan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Zahir itu adalah orang yang tinggal di desa sedangkan kami adalah orang yang tinggal di kota. Maksudnya apa? Saling berhajat antara orang desa kepada orang kota atau orang kota kepada orang de desa. Terkadang di desa tidak ada apa yang sesuatu yang ada di kota. Di kota pun terkadang ada sesuatu yang tidak ada di di desa. Maka saling saling melengkapi. Kemudian Anas mengatakan setelah itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sahabat Zahir dan dia adalah seorang laki-laki yang damim yang tidak rupawan. Yukol dikatakan ini kata Syaikh Abdul Razak mengatakan dikatakan rojulun damimun biddal seorang laki-laki yang damim yang tidak rupawan dengan menggunakan dal damim Wa yuqalu aidan dan dikatakan juga zamim bizal dengan zal. Ada damim dengan dal, ada zamim dengan zal. Wal farqu bainahuma dan perbedaan antara keduanya antara damim dengan zamim. Annad damamah takunu fis sifatil khalqiyah. Bahwasanya damamah tidak kerupawan, tidak elok di wajah itu sifat penciptaan. Sifat penciptaan yang Allah ciptakan untuk kita. Sedangkan damamah pakai zal, kelakuan yang hina itu adalah sifat akhlak. Sifat ah, akhlak. Maka orang yang damim, yang tidak rupawan, yang tidak bungas wajahnya itu tidak dicela karena itu bukan perbuatan dia. Memang Allah mentakdirkan dia punya wajah seperti itu. Itu tidaklah tercela. Menunjukkan bahwa tidak boleh kita mencela fisik oh, orang. Karena memang Allah mentakdirkan dia seperti itu. Ya. Kemudian adapun zamim pakai zal fahuwa yulam, maka itu adalah dicela. Kenapa? Karena orang menjadi hina dikenakan memang tindakannya melakukan perbuatan hi, hina. Jadi kalau zamim itu memang karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian, tetapi kalau zamim itu dicela kenapa? Karena memang dia yang melakukan perbuatan hi, hina. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik Lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam datang menemuinya pada suatu hari sedangkan dia dalam keadaan berjualan menjual barangnya. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam memeluknya dari belakang dan dia tidak melihatnya. Maksudnya adalah memeluknya memeluknya Shallallahu alaihi wasallam ke dada zahir, ke dada zahir. Jadi kalau ihtidon itu adalah apa tadi? Dua tangan diletakkan di bawah ketiak sampai ke ke dada. Nah, sedangkan sahabat ini tidak mengetahui siapa yang memeluknya. Kemudian makanya dia bertanya, "Siapa ini? Lepaskan aku." Ya, kemudian setelah menoleh ternyata itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini kata Syekh Abdul Razak, "Nau'un minal mizah." Satu macam dari bercanda. Kemudian bisa diambil faidah bahwasanya bercanda itu tidak mesti hanya dengan ucapan saja, maka juga bisa dengan per perbuatan. Nah, kemudian apa tujuan dari bercanda? Salah satunya adalah idza kana yudkhilu 'alal mumazah sururan wa farahan. Jadi tujuan untuk bercanda adalah orang yang dicandai ini agar bisa berbahagia dan senang. Tujuannya adalah untuk membahagiakan orang yang dicandai. Kemudian kalau candaan jenis candaan tadi entah dengan lisan atau dengan perbuatan, syaratnya adalah walaisa alaihi fihi dararun dan tidaklah di candaan tersebut ada bahaya. Jadi tidak boleh bercanda dengan nyawa orang atau bercanda kalau isinya bah bahaya. Nah, jadi melihat situasi ya, melihat situasi. Jadi entah bercanda dengan ucapankah atau bercanda dengan tindakankah eh, dalam catatan jangan sampai dia membahayakan orang yang dia candai. Nah, setelah Rasulullah SAW memeluk dia dan dia tahu yang memeluk adalah Nabi, maka sahabat ini farihabihi farohan aziman. Maka dia sangat berbahagia dengan candaan Nabi berupa dipeluk dari belah belakang. Makanya kadang melepaskan. Jadi para sahabat itu senang dengan candaan Nabi. Dengan candaan candaan Nabi. Makanya mereka berbahagia tatkala ada musibahkah, sedihkah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagiakan mereka. Di antaranya adalah dengan dengan bercanda. Nah, karena tadi saking gembiranya dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak melepaskan punggung yang menempel dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ta tahu min syiddati farahihi. Disebabkan karena sangat senangnya yang bercanda adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashtari hadhal abda?" Siapa yang ingin membeli budak ini? Ini juga termasuk candaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh orang yang merdeka disebut dengan budak. Kita kan merdeka bukan budak. Boleh kita disebut dengan budak karena memang semua kita adalah budaknya atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia menjawab, ketika Rasul mengatakan siapa yang ingin membeli budak ini maka sahabat ini menjawab wahai Rasulullah kalau begitu demi Allah engkau akan menemuiku tidak laku ya, karena saya adalah orang yang tidak rupawan kemudian maka Rasul saw mengatakan tetapi di sisi Allah engkau laku atau Rasul mengatakan engkau di sisi Allah adalah ma mahal jadi ini menunjukkan keutamaan dari sahabat Zahir radhiyallahu taala anhu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau di sisi Allah adalah sangat ber, berharga. Nah, kemudian ini menunjukkan juga seseorang itu tidak boleh kita nilai lewat fisiknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tolak ukur seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, yang yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada bentuk kalian, rupa kalian atau harta dan harta kalian, tetapi Allah memandang kepada kalian kepada hati dan amal-amal kali kalian. Tolak ukur kemuliaan di sisi Allah bukanlah fisik, bukanlah harta, tetapi hati dan amalannya. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zahir, "Engkau sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalnya bagus, takwanya kepada Allah luar luar biasa. Juga dia pernah ikut perang Badar, subhanallah. Sahabat ini adalah sahabat yang yang mulia. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Sebutin lagi terakhir pula, kita tanggung benar. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah nomor 240. Qala Imam Tirmizi haddatsana Abdun Abdu bin Humaydin qala حدثنا مصعب ابن المقدم قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atroba Kata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Abdu bin Humaydin Kala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Mus'ab bin Miqdam kok dia berkata menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadalah dari Al Hasan dari Al Hasan maksudnya adalah Al Hasanul Basri Kemudian beliau mengatakan datang seorang nenek tua kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga." Langsung ya belak-belakan nenek ini. "Wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga." Maka Rasul menjawab, "Ya umma fulan, wahai mamanya si fulan." Nah, jadi boleh kalau kita kada tahu ngaran anak sidin siapa, kita mengatakan Abu Fulan, abahnya si Anu atau Ummu Fulan mamanya si si Anu. Kalau kita kada tahu kunyah sidin atau ngaran anak anak sidin. Oh abahnya Anu, oh mamanya si Anu. Karena tidak tahu siapa anaknya. Rasul mengatakan ya Umma Fulan, wahai mamanya Fu Fulan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, nenek tua yang bertanya ini adalah bibinya Nabi, ammatun Nabi, yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib, saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Sofiyah binti Abdul Muttalib ini adalah mamanya Zubair bin Awam. Mamanya Zubair bin Awam. Berarti siapa Zubair ini? Sepupunya nah, Nabi. Jadi ada acil Nabi, ammah Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah adalah mamanya Zubair bin bin Awam. Wahai mamanya Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek atau orang yang sudah tua renta. Akibatnya kan Nabi benar ya. Kala maka uh, sahabat rawi ini mengatakan fawalat tabeki maka lalu ya nenek ini berpaling sambil menah, menangis sedih sedih Kan berarti di dalam apa? pikiran Sidin, wah akan masuk surga nih. <laughs> Kemudian Rasul menghibur dengan uh, wanita tadi, wanita yang tua tadi. Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kabarkan kepada dia bahwasanya dia tidak akan masuk surga dalam kondisi tua dan renta. Ini menunjukkan nenek ini masuk surga <laughs> karena Rasul mengatakan akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Setelah sedih maka Rasul menggembirakan ya, membahagiakan. Kabarkan kepada orang eh, wanita tadi, wanita tua tadi bahwasanya beliau kada masuk surga dalam keadaan tua renta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna ansha'nahunna insha'a. Sesungguhnya kami akan menciptakan mereka. Nah, mereka di sini umum entah bidadari atau wanita penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami ciptakan mereka entah bidadari kah atau wanita penduduk surga insya secara langsung. Maksudnya apa? Kalau kita kan di dunia, kita diciptakan melalui proses apa? dilahirkan. Tetapi di surga, tatkala di surga enggak ada kita ada di surga bukan karena proses dilahirkan, tetapi langsung Allah adakan. Faj'alnahu Eh, inna ansha'na hunna insya'a Sesungguhnya kami menciptakan mereka Bidadarikah atau perempuan penduduk surga kah? Insya'a secara lang langsung tanpa proses melahirkan seperti kita di dunia Kemudian faj'alna hunna abakara Kemudian kami jadikan mereka abakara Semuanya perawan Semuanya bujang-bujang seberataan Urban atroba selain itu Urban Mereka sangat cinta dengan suami-suami mereka atroban yang mana umurnya sebaya dengan suami mereka. Maksudnya adalah muda 30 atau 33 3 tahun. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh orang yang sudah tua renta. Maksudnya adalah perempuan yang tua renta tatkala dia masuk surga di hari kiamat maka Allah mudahkan dia. Allah jadikan dia muda kembali. Umurnya salasin wa salasi nasanah 33 3 tahun sebagaimana datang di hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu eh, di riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadkhulul yadkhulu ahlul jannah al jannah jurdan murdan mukahhalin bani salasin au salasin wa salasin Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk penduduk surga masuk surga itu dalam keadaan jurdan Jordan, bukan Jordan ya, Jordan. Jordan itu adalah fisiknya tubuhnya tidak berbulu. Nah, halus, penduduk surga tidak ber, berbulu. Kemudian murdan, murdan itu adalah pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya. Mudalah istilahnya, muda. Jadi pemuda yang tumbuh tipis kumisnya dan tidak tumbuh jenggotnya. Kemudian mukah halin dalam keadaan ber, bercelak. Allah jadikanmu muda, yaitu anak yang berumur 30 tahun atau 33 ta tahun, pemuda ya. Jadi tatkala penduduk surga masuk ke dalam surga Allah jadikan fisik mereka indah, bagus dan juga mu, muda. Dan ini termasuk juga candaan Rasulullah saw. dan Rasul tidaklah ber, berdusta. Ya di surga tuh nggak ada nggak ada nenek-nenek ya bujur. Maksudnya adalah Allah jadikan ketika nenek ini meninggal atau orang-orang yang sudah tua renta meninggal, maka tatkala mereka masuk surga Allah jadikan sebagai pemuda.